Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatul alaih. Yang mana terakhir kita ambil nah barakallahu fikum masih seputar mengenai keutamaan segenap para sahabat. Sekarang kita akan masuki rincian daripada keutamaan Muhajirin wal Ansar. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya orang-orang Muhajirin itu lebih afdal daripada orang-orang Ansor. Nah, barakallahu fikum. Afdalnya dari sisi mana? Sudah kita lewati. Afdalnya dari sisi di dalam Al-Qur'an Al Karim penyebutan Muhajirin baru Ansor. Ya enggak? Nah, dalam surat At-Taubah, ya kan? Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Dan orang-orang yang masuk Islam terdahulu dari kalangan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Naam. Cuman pertanyaannya sekarang, kenapa orang-orang muhajirin kok lebih abdal daripada orang-orang ansar? Apa jawabannya Abdul Razak? Kenapa orang-orang muhajirin lebih abdal daripada orang-orang ansar? Sudah kita lewati berkali-kali. Kenapa? Ingat enggak? Kenapa antum? Kenapa Yusuf? Kenapa? berhijrah dan menolong. Li'annahum jama'u bainal hijrah wan nusrah. Itu ingat ya. Karena mereka menggabungkan antara hijrah dan nusrah. Hijrah itu hijrah bersama Rasulullah dari Makkah ke mana? Ke Madinah, kemudian nusrah itu menolong Rasulullah SAW. Eh, sekedar untuk mengulang kembali nggak masalah. Orang-orang Ansar yang saat itu berada di Madinah terdiri dari berapa kabilah atau marga? Nah, marga yang besar ada berapa kemarin? Abdurrahman, ada berapa marga? Abdurrahman Maros? Ada berapa marga? Ingat enggak? Abdullah berapa? Dua saja? Ayo sebutkan dua. Naam ahsan. Aus dan Khazraj. Jangan keliru mengucapkannya ya. Aus dan Khazraj. Itu dua marga besar, marga orang-orang Ansar. Naam barakallahu fikum. Kita ambil dikit. Qala al mualifu wa siapa al-mu'allif ini? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud Imamun Ibnu Imam. Wa ansaruhu wal wal wa ansaruhu wal hajiruna diyarahum binusratihim an kayyatin nari zuhzihu. Artinya apa? Dan penolong-penolong Rasulullah wal hajiruna diyarahum dan mereka hijrah meninggalkan rumah-rumah mereka binusratihim dengan pertolongan mereka an kayyitin nari zuhzihu. Dari panasnya api mereka apa dientaskan. Maksudnya bagaimana? Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijamin masuk surga. Semua para sahabat, yang muhajirinnya, yang ansarnya semua dijamin masuk surga barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu enggak boleh kita mencaci maki atau menghina atau mengejek. Sedikit pun jangan. Sudah kita lewati hadisnya kan? Kalau seandainya salah seorang di antara kita mengeluarkan sedekah, menginfakkan sebesar gunung apa? Sebesar gunung Uhud emas, itu enggak ada nilainya sama sekali di hadapan mereka. Paham ya? Enggak ada bandingannya ketika mereka bersedekah satu raupan atau setengahnya. Mau salah ya? Jangan sekali-kali mengajak atau menghina segenap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Na'am barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wal muhajirun wal ansar aidan lahum fadlun azim mereka juga memiliki keutamaan yang agung karena fi qaulihi jalla wa ala al awwalun minal muhajirin wal ansar persiapan pertanyaannya dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar pertanyaan untuk antum Abdurrahman dari kalangan laki-laki dewasa siapa yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu siapa namanya Abdullah bin Abi Quhafah Hasan dari kalangan anak-anak Siapa yang pertama kali masuk Islam? Ah Muhammad. Hah? Ah, Abdul Razak. Enggak kelihatan ya? <laughs> Jangan nyari dihafal aja. Siapa? Ah, eh, Ahmad Ali bin Abi Thalib. Ingat-ingat ya. Dari kalangan wanita siapa? Abdul Aziz. Hah? pintu? Eh, Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid ini dari kalangan wanita, dari kalangan anak-anak, nah barakallahu fikum Ali bin Abi Thalib dari kalangan dewasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Wal muhajirun, ini perlu diingat-ingat ya, biar paham siapa sih muhajirun itu siapa? Eh, muhajirun bukan nama orang ini ya. Muhajirun. Siapa muhajirun itu? Alladzina hajaru min Makkah ilal Madinah. Itu orang-orang yang mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Hajaru min autanihim linusratil Islam mereka hijrah meninggalkan kampung-kampung mereka, meninggalkan negeri-negeri mereka dalam rangka untuk menolong agama Islam. Ini kapan terjadinya hijrah Makkah ke Madinah? Terjadinya setelah mereka melakukan hijrah dari Makkah ke Habasyah karena hijrah terjadi dua kali ya. Hijrah terjadi berapa kali? Dua kali. Hijrah pertama kali dari Makkah ke Habasyah ketika kaum muslimin yang ada di Makkah ditindas Eh, ada yang dibunuh, ada yang disiksa, bahkan keluarganya siapa yang sekeluarga disiksa semua itu? Ammar bin Yasir, Ammar disiksa, Yasir disiksa, ibunya juga disiksa waliyadzubillah. Akhirnya saat itu barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah melalui lisan Rasulullah SAW ke mana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan sebab hijrah tersebut Allah taala bukakan pintu hidayah kepada raja Habasyah, penguasa Habasyah Nah barakallahu fikum yaitu Raja An-Najasyi. Pertanyaannya siapa namanya Raja an Najasyi? Isa. Siapa? Ashar. Ashamah. Eh wah, yang jelas ya namanya Ashamah itu Raja Najasyi. Jadi Najasyi bukan nama ya. Najasyi itu istilah untuk penguasa Habasyah. Namanya Ashamah. Namanya adalah Ashamah. Na'am barakallahu fikum. Jadi setelah itu ternyata apa terdengar bahwasannya di Mekah sudah mulai tentram, tenang. Baliklah mereka ke Mekah. Enggak lama kemudian mulailah mereka orang kafir Quraisy menindas kembali. Ada yang siksa, ada yang dibunuh. Barakallahu fikum diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan beliau sallallahu alaihi berdakwah di Mekah, nah barakallahu fikum kurang lebihnya 13 tahun. Paham ya? 13 tahun, 10 tahun sebelum beliau Isra Mi'raj. Tiga tahun setelah Isra Mi'raj. Nah, kemudian setelah itu hijrah ke Madinah, digenapi dakwah di Madinah, nah selama 10 tahun. Posisinya beliau meninggal dunia dalam keadaan usia berapa tahun? 63 tahun. Abu Bakar, Umar dan Rasulullah meninggal sama-sama usianya usia 63 tahun. Berarti tua siapa kira-kira Isa? Rasulullah dengan Abu Bakar tua siapa? Hmm? Kan sama usianya ketika meninggal 63 tahun. Eh? Abu Bakar, Umar, Rasulullah ketika meninggal usianya berapa? 63 tahun. Sama nggak usianya? Sama. Berarti tuasnya apa Rasulullah dengan Abu Bakar? Kok bisa? Hah? Meninggal duluan ya. Mungkin saja ketika beliau meninggal saat itu Abu Bakar masih lebih muda usianya. Paham ya? Sehingga Rasulullah tetap lebih tua walaupun usianya sama ketika meninggal 63 tahun. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam, kita ambil satu lagi. Wal ansaru alladziina nasaru Rasulullah SAW wa awau ikhwanahum fi daril hijrah. Adapun orang-orang Ansar adalah orang-orang yang mereka menolong Rasulullah SAW dan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara mereka di negeri hijrah. Negeri hijrah itu mana? Iqbal? Madinah. Na'am barakallahu fikum. Kita cukup sekian dulu. Nasallahu alaihi wasallam. Fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.